pendidikan dan ekonomi. Maka menghadapi kemiskinan dan kebodohan juga harus dengan melaksanakan semangat jihad. Nah, tiga jihad ini pasti ada resikonya. Tidak ada perbuatan yang tanpa resiko. Tidak ada perbuatan tanpa resiko. Mau jadi pohon tinggi, harus berani ketiup angin. Ya, Iya. Takut angin, jangan jadi pohon tinggi. Jadi rumput. Nggak ditiup angin, cuma diinjak kebo. Nggak ada perbuatan tanpa resiko. Makin tinggi nilai kepemimpinan, makin tinggi resikonya. Karena itu pemimpin bukan hanya punya konsep, tapi harus berani resiko konsep bagus tapi nggak punya resiko, nggak berani ngadepin resiko, ya jalan di tempat pak. Nyanyi di gurun pasir, kedengarannya doang merdu, kenyataannya kagak ada. Eh, eh. konsep bagus tapi nggak berani resiko nyanyi di gurun pasir merdu tapi nggak ada yang dengerin nggak ada hasilnya kalau ngambil contoh dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu pertama sejak kecil ditempa oleh kesulitan. Lahir ke dunia nggak sempat lihat bapak. Umur enam tahun ditinggal emak. Umur sembilan tahun ngangon kambing. Remajanya nggak dikolokin. Dari sini lahir jiwa prajurit. Tegar, tahan banting, nggak cengeng, berani resiko. jihadnya mula-mula teror mental. Teror mental. Gagal teror mental, teror fisik. Muhammad jangan macam-macam kamu mau apa. Kami ngerti Bani Hasim tidak bisnis mau kaya. Ngomong. Mau jabatan tinggi. Jadi apa? Ngomong. Nggak usah ikut pilkada. Ngomong. Mau perempuan cantik, anak siapa? Ngomong. Teror mental gagal. Error fisik gagal. Kenapa? Beliau siap ngadepin resiko. Berani. Sekali kaki melangkah ke depan, pantang surut mundur ke belakang. Itu namanya pemimpin. Hei. Hei. Jangan cuma ngatur penampilan pemimpin mah. Berani resiko. Hei. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Yang kedua, Rasulullah tetap memulai jihadnya dengan modal utama akhlakul karimah. Memperbaiki akhlak pakai akhlak. Budi pekertinya luhur. Dipuji oleh Allah wa innaka la'ala khulukin. Amin. Yang ketiga, beliau pandai menginventarisir potensi. Kalau mau jihad, harus ada kebersamaan, Pak. Coba lihat. Nabi punya Umar bin Khattab. Nabi punya Abu Bakar, Nabi punya Ali, Nabi punya Utsman. Ada penyandang dana kayak Utsman, ada jenderal kayak Umar, ada orang tua bijak kayak Ali Abu, apa, Abu Bakar Siddiq, ada anak muda intelek kayak Ali bin Abi Thalib, ada wanita budiman kayak Khadijah. Membangun kebersamaan karena masalah yang kita hadapi sangat besar, perlu kebersamaan. Dulu pun waktu merdeka kita mikir-mikir coba. Jenderal mana mau taruhan? Bambu runcing merdeka melawan tank. Ya. Ya. Bambu runcing merdeka melawan meriam. Iya kalau meriam belina. Meriam itu mau juga bisa melawan. Meriam Belanda menurut otak impossible, tidak mungkin, mana bisa dan toh nyatanya kita merdeka. Bapak Ibu ini menarik untuk dikaji. Orang-orang tua kita dulu punya komitmen. Komitmennya sederhana. Merdeka atau mati. Merdeka atau mati. Sekarang komitmen nggak jelas, Pak. Nggak jelas apa komitmennya Seakan-akan jabatan kesempatan untuk jadi kaya. Hmm. Apalagi akibat koalisi sekarang ini semua juga buat kepentingan-kepentingan partai-partai politik. Makanya untung sudah mundur dari politik. Hmm. Dulu zaman jahiliyah saya ikut, Dulu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karenanya dalam jihad dini negara kita